Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Kita sampai pada dalil yang kelima. Wa qali ta'ala dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له <clears throat> إلا لمن أذن له <clears throat> Saya ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له Kul katakanlah maksudnya wahai musyrikin Ud'u alladhina za'amtum min dunillah Serulah mereka yang kalian anggap sebagai Tuhan selain Allah. La yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Mereka tak memiliki seberat zarah pun di langit maupun di bumi. Wa ma lahum min Dan mereka tidak mempunyai suatu andil apapun di dalam penciptaan langit dan bumi. وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير وما له منهم من ظهير artinya dan sama sekali tidak ada di antara mereka menjadi pembantu baginya yaitu bagi Allah wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzina dan tiadalah berguna syafaat di sisi Allah kecuali bagi orang yang telah diizinkan yang beroleh syafaat itu. Ikhwan wa akhwat wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala di dalam dua ayat ini memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada kaum musyrikin dalam bentuk tantangan Udaul ladzina za'amtum min dunillah Serulah mereka yang kalian sangka sebagai Tuhan selain Allah. Maksudnya di sini adalah silahkan minta kepada Tuhan-Tuhan kalian yang kalian anggap Tuhan-Tuhan tersebut bisa memberikan manfaat bagi kalian dan bisa menghilangkan mudarat dari diri kalian. Perintah untuk berdoa kepada sesembahan selain Allah. Siapa yang merintahkan? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam namun dalam bentuk tantangan Artinya seolah-olah ada kalimat yang tidak disebutkan jika memang mereka mampu untuk memberikan manfaat dan menghilangkan mudarat dari diri kalian maka mintalah kepada mereka yaitu sembahan-sembahan selain Allah jika mereka mampu hmm dalam bentuk tantangan. Bukan berarti memerintahkan kesyirikan. Tidak. Karena sesungguhnya mereka ini sembahan-sembahan selain Allah tidak mampu melakukan hal itu. Mengapa mereka tidak mampu? Yang pertama, karena mereka tidak memiliki walaupun seberat zarrah yaitu dalam tafsiran disebutkan bahwasanya zarrah Ini adalah <clears throat> semut kecil. Ini adalah satu kata yang menggambar yang uh, menunjukkan <clears throat> timbangan yang sangat kecil. Mereka ini hakikatnya tidak <coughs> memiliki apa-apa meskipun sesuatu yang paling kecil sekalipun dengan kepemilikan yang hakiki yang sempurna sebagaimana pernah saya jelaskan maksud kepemilikan yang hakiki dan sempurna tersebut Satu itu sebabnya. Yang kedua, mereka tidak mam, akan mampu memberikan manfaat kepada penyembahnya dan mereka tidak akan mampu menghilangkan mudarat dari penyembahnya karena memang mereka ini <clears throat> tidak mempunyai satu andil, tidak ikut serta apapun dalam penciptaan langit dan bumi dalam penciptaan langit dan bumi dalam pengaturannya keduanya juga atau bahkan di dalam kepemilikan sebagian dari keduanya mereka tidak ada ikut serta, ada ikut andil, tidak ada itu. Apa bedanya dengan yang pertama? <coughs> Kalau yang pertama tadi, sifat yang pertama yang diadakan dari diri mereka, kepemilikan yang mutlak, yang sempurna, yang berdiri sendiri, tanpa ada yang ikut serta, ikut andil dalam sebuah kepemilikan tadi. Jadi kalau yang pertama la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. La yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Mereka tidak memiliki seberat zarah pun di langit-langit dan di bumi ini dengan kepemilikan yang sempurna yang hakiki yang istiqlal yaitu menyendiri tidak ada ikut serta dalamnya kalau dalam bahasa di antara makhluk seorang memiliki pulpen misalnya itu menjadi miliknya dia utuh. Tidak ada orang lain ikut serta dalam kepemilikan polpen tadi. Tidak dua orang patungan membeli satu polpen sehingga itu milik bersama. Itu maksud yang pertama. Adapun yang kedua, sifat yang kedua yang kalau ini ada pada diri sesuatu maka sesuatu tersebut tidak pantas untuk disembah yaitu wa malahum fihi syirk dan mereka tidak mempunyai suatu andil apapun di dalam penciptaan dan pengaturan langit dan bumi Maksudnya mereka tidak memiliki dengan kepemilikan yang bersama. Ada sekutu. Mereka bukan menjadi sekutu Allah di dalam kepemilikan langit dan bumi, di dalam mengatur langit dan bumi. Allah tidak butuh sekutu di dalam memiliki, menguasai dan mengatur alam semesta ini. Makhluknya. Kepemilikan utuh berdiri sendiri ditiadakan. Kepemilikan yang di dalamnya ada ikut serta yang lainnya maka ini ditiadakan juga. Yang kedua artinya ditiadakan statusnya sebagai syuroka sekutu-sekutu bagi Allah di dalam kepemilikan penciptaan alam semesta, pengaturan keduanya, eh, penciptaan langit dan bumi ya di sini disebutkan dan kedua, pengaturan keduanya, serta kepemilikan sesuatu dari keduanya. Bukan hanya itu, ditambah lagi sebabnya yang menyebabkan bahwa sesembahan-sembahan selain Allah tersebut tidak mampu, eh, tidak layak untuk disembah. <coughs> Adakah adalah yang ketiga wa malahu minhum min zahir Dan sama sekali tidak ada di antara mereka menjadi pembantu baginya. Yang maksudnya di sini yang membantu mengatur alam, mengatur eh, mengatur langit-langit dan bumi. Baginya maksudnya bagi Allah Artinya ditiadakan status sebagai pembantu atau penolong yang menolong Allah di dalam mengatur langit-langit dan bumi. Ditiadakan statusnya sebagai penolong Allah. Yang sebelumnya ditiadakan statusnya sebagai sekutu Allah. Yang sebelumnya lagi ditiadakan statusnya sebagai pemilik yang mustaqil <clears throat> pemilik di langit dan bumi ini yang berdiri sendiri memiliki secara utuh tidak ada keikutsertaan dan kepemilikan yang lainnya sudah bukan pemilik utuh sudah bukan sekutu Allah sudah bukan apa penolong Allah masih tambah satu lagi. Sehingga benar-benar sangat-sangat tidak pantas mereka itu disembah oleh <clears throat> orang yang menyekutukan Allah. Wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzinalah. Artinya di dia ya, artinya dan tiadalah berguna syafaat di sisi Allah kecuali bagi orang yang telah diizinkannya memperoleh syafaat itu. Maksudnya bagaimana? Sesembahan-sesembahan selain Allah itu tidak akan mampu untuk menghadap kepada Allah memperantarai untuk kalian wahai kaum musyrikin kecuali jika Allah mengizinkan untuk orang yang memang memenuhi syarat diizinkan oleh Allah dan Allah tidak mengizinkan syafaat itu eh, didapatkan oleh musyrik oleh orang yang menyekutukan Allah dengan demikian empat perkara yang pokok ini ditiadakan dari diri sesembahan selain Allah Jadi kalau ada satu saja dari <clears throat> sifat yang menyebabkan pelakunya dikatakan memiliki kelemahan eh, eh, oh, sesuatu tersebut dikatakan yang menyebabkan sesuatu tersebut dikatakan memiliki kelemahan ada satu saja itu sudah cukup untuk dinyatakan tidak pantas dia disembah apalagi empat-empatnya ada. Lebih layak, tidak layak lagi untuk disembah. Dan haram disembah dengan berbagai macam bentuk peribadatan. Maka dalam ayat ini terdapat bantahan <coughs> kepada kaum musyrikin yang mereka mendekatkan diri takor beribadah kepada para wali meminta dari para wali tersebut diperantarai yaitu yang dikenal dengan istilah asy-syafa'ah kaum musyrikin minta kepada para wali tersebut agar diperantarai untuk mendapatkan manfaat ataupun untuk tertolaknya mudarat bahaya kerugian yang di dalam ayat ini sekaligus terdapat syarat dari asy-syafa'ah. Dan juga demikian Terdapat pelajaran besar berupa disyariatkannya menyadarkan kaum musyrikin dengan menyampaikan hujah yang jelas dalil dalil kepada ha? disyariatkannya untuk disampaikan kepada disampaikan dalil-dalil disampaikan dalil-dalil tersebut kepada musyrikin dalam rangka untuk menyatakan batilnya kesyirikan, menyadarkan mereka, mendakwai mereka. Dan juga demikian di dalam ayat ini terdapat bantahan yang jelas eh, terhadap eh, eh, terdapat pemutusan akar-akar penyebab kaum musyrikin tergantung kepada sesembahan-sembahannya. Mengapa demikian? Karena seorang musyrik ketika menyembah sesembahannya, hakikatnya ingin mendapatkan manfaat ataupun ingin hilang darinya mudarat atau terhindar dari mudarat. Maka ini diputuskan akar ini akar ketergantungan hati kaum musyrikin kepada sembahannya tersebut diputuskan di dalam ayat ini. Sehingga harusnya mereka sadar, kaum musyrikin sadar bahwa percuma saja minta syafaat kepada mayit. Dan itu perkara yang batil. Mayit tidak mampu memenuhi kebutuhannya, keinginannya, harapannya. Di samping juga di sini terdapat penetapan syafaat yang itu harus seizin Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kaum musyrikin adalah dipastikan bukan orang yang bisa mendapatkan syafaat. Orang-orang yang menyekutukan Allah dengan kesyirikan akbar, maksudnya demikian, bukanlah tipe orang yang mendapatkan syafaat jika dia mati tidak bertaubat. Karena Allah tidak meridainya. Kemudian di dalam perkataan Abu Abbas ini terdapat Abu Labas maksudnya adalah kunyah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Terdapat dalil surat Al-Anbiya ayat 28. Syarat tentang ridha Allah bagi masyfu' lahu. Dan juga demikian terdapat hadis hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim terkait dengan syarat izin Allah bagi syafi' dan juga demikian terdapat hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Imam Ahmad terdapat syarat ridha Allah bagi masyfu' lahu Jadi galibnya atau semuanya bahkan dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis dari awal sampai akhir terkait dengan syarat-syarat syafaat. Berkata Abu Abbas, Allah meniadakan dari selainnya setiap apa yang kau musyrikin bergantung dengannya Allah meniadakan dari selainnya kepemilikan yang berdiri sendiri mutlak atau persekutuan dalam kepemilikan seperti yang tadi penjelasannya atau status sebagai penolong Allah maka tidak tersisa kecuali asy-syafa'ah kata Abdul Abbas Ibnu Taimiyah rahimallah. Lalu Allah pun jelaskan bahwa syafaah pun tidak akan bermanfaat kecuali untuk orang yang Allah ridhai untuk orang yang Arab ridhai Kama qala sebagaimana Allah taala berfirman wala yashfa'una illa liman irtadha dan tidaklah <clears throat> mereka dapat memberi syafaat kecuali kepada orang yang diridai Allah. Lanjut Ibnu Taimiyah, maka syafaat ini yang kaum musyrikin sangka hiya muntafiyah muntafiyah yaumal qiyamah maka ini tertolak pada hari kiamat pada hari akhir maksudnya sebagai kama nafahal Quran sebagaimana ditiadakan oleh ditiadakan dalam Al-Qur'an dan Nabi saw alaihi wasallam mengkabarkan bahwa beliau datang lalu sujud di, sujud kepada Rabbnya dan memujinya dan tidaklah memulai untuk memperantarai terlebih dahulu thumma yuqalu lahu kemudian dikatakan kepadanya irfa ra'saka wa qul yusma was'al tu'ta washfa tushaffa angkatlah kepalamu dan berkatalah niscaya akan didengar ucapanmu dan mintalah niscaya akan diberi permintaanmu. Dan syafaatilah, maksudnya perantarilah, perantarailah, niscaya akan eh, bermanfaat eh, per, eh, perantaraan upaya memperantaraimu tersebut dikabulkan dijadikan beliau sebagai pensyafaat yang diterima syafaatnya. <coughs> Hadis ini ada di dalam riwayat Al-Bukhari dan Imam Muslim <coughs> Artinya sumber asal dari hadis ini terdapat dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Wakala Abu Hurairah dan Abu Hurairah mengatakan man as Adun nasi bishafaati <coughs> Abu Hurairah radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang terdapat di dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Ahmad. Dan juga demikian Imam Muslim dan An-Nasai Man asadun nasi bisyafa'atik Siapa yang paling berbahagia dengan syafaatmu Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari dalam hatinya. Maksudnya di sini orang-orang tentulah kalau kita terapkan pada diri orang-orang munafikin mereka tidak termasuk orang yang mendapatkannya. Mengapa demikian? Karena musyrikin eh munafikin ini orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan lisannya saja. Dia menyembunyikan kekufuran. Kemudian disebutkan di sini fatil syafa'atu li ahli ikhlas. Syafaat tersebut untuk orang yang ikhlas yaitu ahli tauhid biiznillah. Itu pun dengan izin Allah wala takunu liman asyraka billah dan tidaklah syafaat tersebut bermanfaat untuk orang yang menyekutukan Allah wa haqiqatuhu dan hakikatnya coba diperhatikan mengapa saya ulangi apa hikmahnya Allah taala menetapkan adanya syafaat kok tidak langsung misalnya mengeluarkan orang yang penduduk neraka dari neraka, orang yang masuk ke dalam neraka dari neraka. Tidak langsung mengeluarkan orang yang disiksa di neraka dari neraka. Mengapa ditetapkan harus melalui prosesi syafaat adanya hamba Allah lain yang memperantarai untuk bisa dikeluarkan dari neraka misalnya atau macam syafaat yang lainnya. Nah, jawabannya rahasia hikmahnya diungkap di sini. Wa haqiqatuhu Allah subhanahu dan hakikatnya bahwa Allah subhanahu alladhi yatafaddalu dialah semata yang memberi karunia ala ahli ikhlas kepada ahli tauhid orang yang minimalnya telah berhasil mempertahankan keislamannya, tauhidnya, hmm, ibadah tauhidnya sampai dia meninggal. Fayakfiru lahum biwasitati. Lalu Allah mengampuni mereka dengan perantaraan, maksudnya dengan syafaat. Berupa duai man Udinalahu lahu an yashfa'a. Doa dari dengan perantaraan, doa dari orang yang diizinkan oleh Allah untuk memperantarai mensyafaati liyukrimahu dalam rangka memuliakan asy-syafi' perantara tadi wa yanal al-maqam al-mahmud dan peroleh kedudukan yang terpuji. Jadi hikmahnya harus lewat prosesi syafaat dulu baru diampuni oleh Allah adalah dalam rangka untuk memuliakan asy as itu. Dalam rangka memuliakan asy as tersebut. Fasyafa'atul lati nafaha al-Qur'anu maka nafiha syirkun dan syafaat yang ditiadakan dalam Al-Qur'an yaitu syafaat yang di dalamnya terdapat kesyirikan walihada athbata syafa'ata biiznihi fi mawadhi' oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menetapkan adanya adanya syafaat yang bermanfaat yang diterima dengan izinnya di sebagian dalil waqad bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annaha la takunu illa li ahli tauhid wal ikhlas. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahwasanya syafaat tidaklah bermanfaat kecuali untuk ahli tauhid, ahlul ikhlas. Maka dari sini dapat kita ambil kesimpulan demikian bahagianya ahlu tauhid. Pantas Ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man as'adun nas bi syafa'atik? Man as'adun nasi bi syafa'atik?" Siapa orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu? Jawabannya adalah qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Ini menunjukkan isyarat memenuhi syarat-syarat la ilaha illallah yang ada tujuh. Dan tentunya tertuntut kita untuk menghindari pembatal-pembatal syahadah la ilaha illallah seorang muslim. Untuk terus kita jaga keimanan kita, amalan tauhid kita, sampai kita meninggal dunia. Karena ahlu tauhidlah orang yang paling bahagia mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah Kita berganti bab yaitu bab qali qalillahi ta'ala innaka la tahdi man ahbabta Sebelum berganti kepada bab silakan dicatat dua ayat berikut ini yang dari dua ayat itu bisa disimpulkan penyembah selain Allah walaupun alasannya untuk mendekatkan eh, eh, walaupun alasannya yaitu dalam rangka perantara untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Walaupun alasannya agar mereka ini menjadi pensyafaat-pensyafaat di sisi Allah, kalau <clears throat> perbuatannya ada unsur menyembahnya, menyembah sembahan-sembahan selain Allah yang diyakini sebagai perantara-perantara antara dirinya dengan Allah, maka ini difonis kafir ataupun musyrik. Dalilnya adalah surat Az-Zumar ayat 3 dan juga surat Yunus ayat 18. Sehingga kita katakan alasanmu itu sesungguhnya langsung persis ada di dalam inti alasanmu itu ada dalam surat Az-Zumar ayat 3 ataupun surat Yunus ayat 18 dan di sana difonis kafir ataupun syirik musyrik Az-Zumar ayat 3 dan surat Yunus ayat 18. Baik. Kemudian Khwan fillah rahimani wa rahimakumullah Berikutnya tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mampu memberi hidayah taufik kepada seseorang maka tidak ada alasan untuk beristighosah berdoa kepada beliau sallallahu alaihi wasallam yang telah wafat itu. Jadi judul bab yang ke-18 ini disebutkan ayat Al-Qur'an yang kalau diungkapkan dengan kata-kata kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada seorang pun sehingga tidak pantas untuk disembah tidak pantas dipersembahkan kepadanya ibadah istighatsah dan ibadah doa. Maka bab ini hakikatnya adalah bantahan bagi para penyembah kubur yang meyakini bahwa para nabi dan orang-orang saleh ini bisa beri manfaat dan bisa menolak mudarat secara hakiki. Dan dijelaskan di dalam bab ini bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang demikian semangat untuk memberi petunjuk kepada pamannya memberi pengajaran ajaran agama Islam kepada pamannya selama hidupnya. Itu pun ternyata pamannya tidak berhasil mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga tetap berada di dalam kekafirannya sampai mati. Bahkan dia termasuk orang yang kekal selamanya di neraka meski mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berupa peringanan azab. Ini syafaat yang khusus tadi. Salah satu dari syafaat khusus tadi. Hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sanggup mensyafaatinya. Yang Allah tak, yang Allah tetapkan sanggup untuk mensyafaatinya. <coughs> Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki sedikit pun Hakikatnya tidak memiliki sedikit pun manfaat dan tidak bisa menimpakan sedikit pun mudarat atau menolak mudarat. Sehingga batillah ketergantungan hati seorang musyrik kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, apalagi kepada orang-orang yang di bawah beliau, makhluk yang eh, hamba Allah yang tingkatan kesalehannya di bawah beliau. Baik, di dalam bab ini terdapat dua dalil saja. Namun sebelum kita masuk dalam dua dalil kita memahami dulu konsep tarif dan perbedaan antara dua macam hidayah, Hidayah itu taufik dan hidayatul irsyad, eh, hidayatul eh, hidayatul irsyad. Yeah. Yang pertama dari sisi penamaan. Apa perlunya kita memahami ini? Ini pendasaran sangat penting sekali. Kalau tadi kita mengetahui pembagian syafaat dan betapa besarnya pengaruhnya dalam memahami dalil yang dibawakan oleh penulis, bahwa seluruh dalil-dalil yang dibawakan penulis adalah terkait dengan syarat-syarat syafaat, konsentrasinya di situ. Di samping juga untuk menyatakan batilnya kesyirikan. Kemudian yang berikutnya adalah kalau pendasaran tentang kemampuan membedakan dua macam hidayah ini di antaranya faedahnya adalah selain faedah keyakinan yang benar tentang siapakah yang mampu untuk memberikan hidayah taufik dan siapakah yang mampu untuk memberikan hidayah al-irsyad selain itu juga berguna sekali untuk memahami dalil tentang hidayah apakah ini maksud dalam sebuah ayat misalnya yang disebutkan dalam tentang hidayah apakah ini maksud di sini adalah hidayah atau taufik ataukah ini maksud di sini adalah hidayah atau irsyad karena masing-masing ada konsekuensinya masing-masing. Ketika dikatakan dia itu taufik, maka begini konsekuensinya. Ketika dikatakan dia itu irsyad, maka begini konsekuensinya. Orang kalau tidak memiliki pendasaran yang seperti ini di dalam mami Al-Qur'an dan Al-Hadis, maka gampang terjatuh dalam kesesatan. Seperti pernah saya contohkan tentang pendasaran tentang uh, keimanan, tingkatan-tingkatan keimanan dan tauhid, ada asal, ada kamal wajib, ada kamal mustahab. Sehingga ini bermanfaat ketika kita memahami sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak kalau zahirnya diartikan apa adanya la yu'minu ahadukum tidak beriman salah seorang di antara kalian. Maka seorang bisa jadi terpeleset pada pemahaman yang salah kafir berarti Padahal peniadaan keimanan itu terbagi-bagi. Bisa jadi yang diadakan adalah asal, bisa jadi yang diadakan adalah kamal wajib, dan bisa jadi yang diadakan adalah kamal mustahab. Juga demikian ini. Ketika dalam ayat yang pertama ditiadakan hidayah. Ayat pertama dalam bab ini. Hidayah apa yang dimaksud? Begitu. Ada konsekuensinya masing-masing. Oleh karena itu mempelajari pembagian, definisi, kaidah, dawabit, kemudian eh, <clears throat> hal-hal eh, yang berkenaan dengan pendasaran, maka itu bukan sekedar teoritis untuk hafalan semata, tetapi efeknya besar sekali, dampak buah baiknya besar sekali. Karena itu dirumuskan oleh para ulama dari dalil-dalilnya sebagai eh, rel kita di dalam apa? Di dalam memahami firman Allah taala dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tinggal menerimanya, mempelajarinya dengan baik dan mengamalkannya. Para ulama berjuang keras untuk bisa menyimpulkan hal-hal tadi. Dan setiap disiplin ilmu syar'i, belajar fikihkah Anda atau belajar yang lainnya, dari berbagai cabang disiplin ilmu syar'i itu perkara-perkara yang taksil yang mendasar seperti ini eh, perhatikanlah. Ada semuanya. Belajar fikih jika diajarkan sebatas uh, rukun sholat ada sekian, satu ini dalilnya ini, dua ini dalilnya ini, wajib-wajib sholat ada sekian, nomor satu ini dalilnya ini, nomor dua dalilnya ini, itu sudah bagus. Tetapi selama Anda diberikan kenikmatan berupa akal yang cerdas oleh Allah Subhanahu wa taala dan waktu yang cukup untuk bisa mempelajari lebih dari itu, maka mengapa tidak? Rukun mengapa ini dimasukkan dalam rukun? Mengapa tidak dimasukkan dalam wajib? Padahal sama-sama harus dikerjakan. Ada titik temu antara rukun dan wajib. Mengapa dalilnya ini? Kok enggak yang ini? Bagaimana wajudullahnya? Bagaimana kaidah dalam masalah ini? Bagaimana definisinya tentang istilah rukun dan apa konsekuensi dikatakan rukun? Hmm? Begitu juga wajib, apa definisinya? Hmm? Apa pembagiannya? Dan apa konsekuensi dikatakan wajib? Seperti itu. Hmm? Kalau cara belajar seperti itu, maka belajarnya e, tidak terlalu lama kalau dikuruskan dengan belajar yang tidak seperti itu, maka bisa seolah-olah sudah bertahun-tahun. Karena kunci yang diberikan bukan semata-mata hasil jadinya keluar dari majelis, pokoknya saya nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Yang ini haram, yang ini halal, sudah selesai itu sudah bagus. Terutama bagi orang-orang awam, terutama bagi masyarakat umum, maka yang seperti itu sudah bagus. Bagi penuntut ilmu syar'i hendaklah membedakan diri mereka dengan dan membedakan eh, membedakan diri mereka dengan saudara-saudaranya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk tafarruk untuk konsentrasi khusus di dalam belajar ilmu syar'i. Demikian juga qawaidul fiqhiyah, qawaidut tafsir, usulut tafsir dan seterusnya. Baik. Beberapa hal terkait dengan perbedaan yaitu taufik dan irsyad. Yang pertama tentang masalah penamaan. Ditinjau dari sisi penamaan, ulama rahimahullah memberi berbagai macam nama untuk keduanya. Yang semua itu menggambarkan ciri khas dua jenis hidayah tersebut. Jadi beberapa nama untuk hidayah taufik ada terkadang disebut hidayah itu taufik wal ilham. Terkadang disebut hidayah itu taufik wal qabul atau hidayah itu taufik wal intifa' atau hidayah al, al hidayah al khassah. Adapun beberapa nama untuk hidayah hidayatul bayan eh, hidayatul irsyad terkadang dinamakan dengan hidayah hidayatul bayan wal irsyad atau hidayatul dalalah wal bayan atau hidayatul ilmi wal irsyad atau al hidayah al ammah. Jadi <clears throat> tidak bingung nanti kalau kata ulama ini hidayatul bayan atau saya tadi hidayatul irsyad sama saja. Kata ulama yang satu hidayatul taufik, kata ulama yang satunya lagi hidayatul khassah. Al hidayatul khassah sama saja. <clears throat> Kemudian ditinjau dari sisi makna. Ditinjau dari sisi maknanya, maka hidayah itu taufik adalah hidayah ah, ya, hidayah Allah yang diberikan kepada hambanya untuk mengamalkan ilmu syar'i. Eh, barangkali lebih kepada kalau seandainya ketinggalan mencatat karena sudah mau jam 2 masih ada ah, dua bab yang belum kita selesaikan lebih kepada konsentrasi apa namanya eh, kontennya Nanti kalau mencatat bisa memanfaatkan fasilitas rekaman. Kalau misalnya tidak <clears throat> mampu untuk mencatat eh, dengan cepat. <clears throat> Baik, dari sisi maknanya bahwa ditinjau dari sisi maknanya maka hidayah itu taufik adalah hidayah Allah yang diberikan kepada hambanya untuk mengamalkan ilmu syar'i dan kebenaran yang telah didapatkan dan dipahami oleh hambanya. Jadi yaitu hidayah taufik itu mau mengamalkan dari ilmu syar'i yang didapatkan, mengamalkan ilmu syar'i yang didapatkan, mengamalkan kebenaran nasihat <coughs> yang disampaikan. Adapun hidayatul bayan atau alir irsyad adalah pengajaran ilmu syar'i. Teorinya gitu, pengajaran ilmu syar'i dan menyampaikan kebenaran kepada hamba Allah itu namanya hidayatul irsyad mengajarkan teori mengajarkan pelajaran mengajarkan pengajaran ilmu syar'i menyampaikan kebenaran <coughs> maka beda kalau ini pengamalan kebenarannya hidayatul taufik jadi kalau hidayatul irsyad penyampaian kebenarannya penyampaian Eh, ajaran agama Islam, pengajaran ilmu syar'i. Adapun ditinjau dari sisi kemampuan memberi, maka tidak ada satupun yang mampu memberi hidayah taufik kecuali Allah Azza wa Jalla. Menjadikan orang mau mengamalkan kebenaran. Menjadikan orang mau menerima nasihat. Hatinya mau menerima nasihat menjadikan orang dinasihati untuk masuk ke dalam agama Islam, mau masuk ke dalam agama Islam. Dinasihati untuk uh, berakhlak baik, mau berakhlak baik dan menerapkan akhlak yang baik. Itu hanya Allah yang mampu beri daya taufik. <coughs> Jadi daya taufik hanya milik milik Allah semata. <coughs> Adapun hidayatul bayan atau hidayatul irsyad <coughs> Allah Ta'ala memberikan kemampuan kepada hambanya untuk memberi hidayah bayan ini kepada sesama hamba Allah anugerahkan sebagian hamba untuk pandai mengajar ilmu syar'i. Allah berikan kemudahan saya ulangi, Allah mudahkan sebagian orang untuk menyampaikan kebenaran. Tetapi perkara dilaksanakan atau tidak, itu urusan Allah. Apakah hendak memberi hidayah kepada orang tersebut atau tidak karena kezaliman orang itu sendiri, kesalahan orang itu sendiri. Cobalah perhatikan dua contoh ini setelah kita mengetahui dua perbedaan hidayah tadi. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa dalam surat Al-Baqarah. Kemudian di dalam ayat ke-185 dalam surat yang sama, "Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nas." Ya, pada ayat pertama tadi sebutkan pada ayat yang kedua dari surat Al-Baqarah disebutkan hudal lil muttaqin. Al-Qur'an hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau pada ayat yang ke-185 hudal nas, petunjuk bagi manusia, umum. Tidak hanya orang-orang yang bertakwa. Maka dua ayat ini sekilas terkesan saling bertentangan. Bagi sebagian orang mungkin memahami demikian. Karena pada ayat pertama menunjukkan bahwa hidayah Allah hanya khusus bagi orang-orang yang bertakwa. Sedangkan pada ayat kedua menunjukkan kepada makna umum bahwa hidayah Allah bagi seluruh manusia. Maka cara menggabungkannya adalah dengan memahami konsep dua macam hidayah tadi. Pada ayat yang pertama menunjukkan hidayah taufik yang hanya diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Dan hidayah yang jenis kedua pada ayat kedua yaitu hidayatul bayan wal irsyad yang didapatkan oleh seluruh eh, yang memungkinkan bisa didapatkan yang bisa didapatkan oleh seluruh manusia. Memungkinkan untuk didapatkan oleh seluruh manusia. Jadi untuk bisa paham mendapatkan memahami eh, untuk bisa memahami hidayah dalam Al-Qur'an seluruh manusia bisa jadi berpotensi untuk bisa paham sekedar paham. Tapi untuk mau beriman, mau sholat, mau zakat, mau berbakti ke orang tua, mau berakhlak baik, mau berjihad visabilillah, mau uh, mengeluarkan zakat mal, mau membangun masjid, mau berinfak, ya, itu hanya Allah yang mampu memberi hidayah taufik orang mau mengamalkan. Orang mengamalkan dari kebenaran yang diterima dari Al-Quran kebenaran dari <coughs> dari Al-Quran <coughs> itu dalam Al-Quran maksudnya <coughs> dengan demikian mari kita perhatikan ayat yang pertama Inna kalatah di man ahbabta sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maksudnya demikian la tahdi man ahbabta Saya ulangi, innaka innaka la tahdi man ahbabta. Sungguhnya engkau, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La tahdi tidak mampu memberi hidayah taufik man ahbabta kepada orang yang engkau cintai. Jadi tambahkan sendiri kata taufik. Jadi bahasa Arab itu pada banyak uh, konteksnya sensitif. Ini kalau ayat ini dibaca innaka di malah justru sesungguhnya engkau benar-benar mampu memberi petunjuk taufik seperti itu tapi kalau panjangnya benar innaka la tahdi Sesungguhnya engkau tidak mampu memberi hidayah taufik. Tuh. Kalau beda panjang pendeknya bisa beda makna jauh dan bertentangan bisa jadi. Eh. Kalau oleh karena itu kalau seseorang apa berbahasa Arab butuh uh, kecermatan dalam banyak hal memanjangkan, memendekkan sampai dalam pembicaraan-pembicaraan mentasdidkan atau tidak atau kemudian yang lainnya. Baik. Berikutnya dari eh, hadis ini terdapat dalil bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki manfaat tidak bisa menimpakan mudarat, tidak bisa menolak mudarat sedikit pun secara hakiki. Semua urusan itu ada di tangan Allah. Maka dalamnya terdapat uh, pantahan <clears throat> kepada orang-orang yang berdoa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah wafat untuk bisa mengangkat musibah yang menimpa diri mereka. Juga bantahan kepada orang-orang yang hulu bersikap berlebihan dalam menyanjung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hmm? Eh, karena di sini hakikatnya ditetapkan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk. Karena tidak mampu memberikan hidayah atau taufik hanya sang Khaliklah yang mampu memberikan hidayah atau taufik kepada hambanya. <clears throat> Fis sahihi dalam hadis yang sahih Adi bin Musayyib an Ibnul Musayyib dari Ibnul Musayyib uh, di dalam sahih di sini maksudnya sahih Bukhari an abihi dari bapaknya Qal berkata, "Lamma hadarat Aba Talibil wafatu." Tatkala ajal hendak menjemput Abu Talib ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Abu Talib pamannya yaitu <coughs> paman Rasulullah Sallam maksud saya <coughs> Ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatanginya, yaitu mendatangi pamannya. Wa indahu Abdullah ibnu Abi ibnu Ubay dan Umayyah wa Abu Jahal. Dan ada di situ Abdullah ibnu Ubay dan Umayyah dan Abu Jahal. Faqala lahu Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata <coughs> kepadanya <coughs> Bagaimana Ya ami wahai pamanku Qul katakan La ilaha illallah kalimatan uhajjalaka biha indallah. Sebuah kalimat yang aku berhujjah dengannya yaitu bersaksi untukmu dengan hujjah tersebut indallah di sisi Allah itu maksudnya uhajjalaka itu bersaksi untukmu dengan hujjah tersebut di sisi Allah. Maksud uhajjalaka biha indallah. Maksud kalimat itu seperti tadi yang saya sampaikan. Faqala lahu. Lalu berkatalah eh, Abdullah ibn Abi Umayyah afan tadi salah baca wa Abu Jahlin dan Abu Jahal dua teman buruknya ini mengatakan kepada Abu Talib, Atar gobu amilati Abdul Mutalib, Apakah engkau targhabu an itu membenci? Da'a ala, da'a ala kemarin mendoakan keburukan. Kalau targhabu fi itu mencintai. Hmm? Engkau mencintai Atarghabu an apakah engkau membenci millati agama Abdul Muttalib fa'ada alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam Masya Bagaimana sabarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Coba bayangkan antum sedang mendakwai orang ini antum sangat cinta kepada orang itu keluarga dekat kamu yang paling berjasa biayai pendidikanmu sampai kamu jadi kaya. Kemudian kamu merasa benar-benar sayang dengannya, pengen mendawai supaya masuk Islam. Di sampingnya ada teman jeleknya. Sementara Anda sudah jadi pejabat besar, mungkin jadi presiden. Kemudian Anda bicara, katakanlah la masuk Islam nanti apa Eh, semoga diampuni dosanya, dosa anda oleh Allah dan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Baru selesai ngomong kemudian ini, jangan mau, jangan mau itu. <laughs> Kemudian bayangkan kedudukan anda presiden, kedudukan anda raja, anda bicara setelah itu dibalas di sampingnya, dibalas dengan balasan yang bertentangan. Padahal ini keluarga dekat anda ini orang yang Anda cintai, ini orang yang banyak berjasa pada Anda. Sementara Anda memiliki kedudukan yang tinggi di tengah masyarakat sebagai presiden, sebagai raja. Coba merasa dilecehkan nggak kira-kira? Merasa Anda marah nggak kira-kira? Betapa sabarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bukan beliau jauh kedudukannya lebih tinggi daripada raja seorang utusan Allah yang paling mulia dari seluruh rasul-rasul Allah diseperti itu kan berdakwah. Fa'ad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangi kembali seruan dakwah tadi. Fa'ada dua orang teman jelek ini ulangi lagi dakwah buruknya. Hmm? Fakana akhiru maqal maka akhir dari apa yang diucapkan oleh eh, apa yang diucapkan huwa ala millati Abdul Muthalib dia di atas agama Abdul Muthalib Masya Allah wa aba ayyakula la ilaha illallah dan enggan mengucapkan la ilaha illallah <coughs> ini faedahnya sangat besar sekali <coughs> yang pertama hmm, jangankan Anak kiai, anak Ustad, keluarga dekat Ustad, keluarga dekat kiai. Jangankan orang yang tinggal di komunitas kampung santri sunnah. Tinggal di komunitas wisma-wisma sunnah. Bahkan ada ustadznya di situ, yang tinggal di situ. Bahkan banyak. Jangankan demikian keluarga dekat, utusan Allah yang paling mulia, yang paling pandai mengajarkan agama Islam. Guru pertama agama Islam dan terbaik. Ini saja ada orang yang tidak menerima dakwah beliau. Bahkan orang paling dekatnya. Maka ini menunjukkan tawakal kita jangan kepada lingkungan, jangan kepada ustadz, jangan kepada keluarga, jangan kepada kitab, jangan pada ilmu, tapi kepada Allah tabaraka wa taala. Kita bisa keluar dari kegelapan, berbagai kegelapan-kegelapan kepada cahaya-cahaya yang dicintai oleh Allah itu biidnillah dengan izin Allah bukan dengan kehebatan pengalaman kita daurah atau pengalaman kita menyelesaikan kitab ini dan kitab itu bukan. Kita pengalaman kita menyelesaikan kitab ini dan kitab itu bukan. Kemudian faedah yang kedua, buruknya, jahatnya, besarnya bahaya teman yang jelek. <coughs> Sampai-sampai rela memilih kekal selamanya di neraka. Ini kan konsekuensinya memilih kekal selamanya di neraka. Hmm. Seolah-olah mati urip apa? Asal temenan dengan kamu, asal dan seterusnya. Hmm. Atau yang semisal itu, jika tidak demikian, yaitu asal tidak meninggalkan negara apa eh, agama. Abdul Muthalib sudah walaupun konsekuensinya kekal selamanya di neraka. Naudzubillah. Ini pengaruh yang buruk dari teman yang buruk. Pandai-pandailah milih teman. Almaru ala dini khalili. Dari hadis ini diambil pelajaran bahwasanya seorang itu sangat dipengaruhi oleh teman dekatnya. Karena khalil itu bukan asal teman, tapi teman dekat. Khullah khullah itu di atas mahabbah, di atas cinta yang yang sangat dicintai, teman yang sangat dicintai. Di mana ada A, di situ biasanya ada B. Hmm? Kesana kemari runtang-runtung sama orang itu. Hati-hati milih orang yang seperti ini. Apakah di, pada ucapannya dan perbuatannya di, ada adakah apakah ucapan dan perbuatannya dicintai oleh Allah Semakin besar ketaatan seorang, semakin besar kita mendekat kepada orang tersebut. Kemudian yang ketiga, buruknya penyakit sungkan, pekewuh dalam hal kebenaran. <clears throat> Ini kan gak enak. Pekewuh, sungkan. Hmm Masuk saya nggak enak lah sama masuk nggak enak lah masuk dia meninggalkan apa? Agama Abdul Muthalib. Hmm, ini agama nenek moyang. Hmm. Apa kata masyarakat nantinya? Apa kata dunia? Apa kata ini dan itu? Apa kata ini kan orang sungkanan, orang pekewoan, itu kan patokannya apa kata lingkungan, masyarakat, apa kata ini buruk jika menyebabkan dia meninggalkan kewajiban dan melakukan keharuman. Bahkan tidak pantas untuk dipegang sikap sungkan pekewa seperti ini dalam masalah yang menjerumuskan dia pada hal yang makruh. Sampai pun dalam hal yang makruh. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la astaghfirunna laka ma lam unha anka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam <clears throat> bersabda sungguh saya akan benar-benar mohonkan ampun untukmu selama saya tidak di <clears throat> larang untuk mohonkan ampun untukmu. Fa anzalallahu azza wa jalla lalu Allah azza wa, azza wa jalla menurunkan maka nal wal ladina amanu ayastaghfirul musyrikina walau kanu uli qurba. Intinya ayat yang di dalamnya terdapat penjelasan tidak boleh memintakan ampun untuk musyrikin. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala wanzalallahu fi Abi Thalib. Dan Allah taala menurunkan ayat tentang Abu Thalib innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Bahwa alamu bil muhtadin sesungguhnya engkau tidak mampu memberikan hidayah taufik kepada orang yang engkau cintai akan tapi dan uh, saya ulangi akan tapi Allah lah satu-satunya yang mampu memberi hidayah saya ulangi akan tapi Allah lah akan tapi Allah memberi hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Hmm. Allah memberikan hidayah kepada A, tidak beri hidayah kepada B. Allah memberikan hidayah kepada orang tuanya, nggak beri hidayah kepada anaknya. Allah memberikan hidayah kepada anaknya, tidak beri hidayah kepada orang tuanya. Itu terserah Allah. Semuanya dengan keadilan. Atau eh, yaitu <clears throat> semua perbuatan Allah itu berkisar kalau bukan bentuk keadilan, yaitu bentuk karunia perbuatan ihsan, nah, perbuatan baik Allah, saya ulangi demikian. Bentuk karunia Allah. Apa saja yang terjadi pada diri kita yang, yang terkait eh, yang itu terkait dengan perbuatan Allah, pasti itu terkait dengan perbuatan Allah tidak keluar dari dua ini. Kalau bukan bentuk keadilan Allah yaitu bentuk Allah memberikan karunia. Hmm. Kenapa enggak ini yang diberi petunjuk Kok itu yang diberi petunjuk? Kenapa demi ini yang diterima tobatnya? Kok itu tidak e, diberi daya untuk tobat dan seterusnya? Lanjutkan, wahwa huwa a'lamu muhtadin dan dialah yang lebih mengetahui siapa orang-orang yang mendapatkan petunjuk. <coughs> Allah Maha tahu si A itu tidak diberi petunjuk karena memang tidak layak untuk dapat petunjuk karena kelakuannya dia sendiri. Sudah ada fasilitas, sudah ada waktu, sudah ada dana, sudah ada dia, dia tidak digunakan untuk mendapatkan petunjuk. Hmm. Dia berpaling dari petunjuk Allah. Yang B itu dikasih, diberi petunjuk oleh Allah karena Allah Maha tahu. Hati orang si B tadi, bahwasanya dia ada kesungguhan untuk mendapatkan petunjuk. Walaupun mungkin di awal-awal dia banyak melakukan kemaksiatan. Tapi kemudian <clears throat> Allah berikan Allah berkenan memberikan petunjuk <clears throat> kepadanya. Allah Maha tahu siapa orang yang sungguh-sungguh mencari petunjuk dan <clears throat> tidak atau yang tidak. Jadi wahwa alam bil mutadin terjemahannya dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Saya ganti demikian terjemahannya tadi. Baik. Khoan wa billah rahimani wa rahimakumullah. Selesai sudah bab yang ke berapa? Eh, 18 kita bab yang ke 19. Kalau tidak habis tidak masalah. Karena besok itu cuma tiga bab. Eh, besok terakhir cuma tiga bab. 20, 21, 2, 3. Biasanya 24 Ustaz Ikrimah. Hafizahullah Ta'ala. Maka ini kita ambil separuh, InsyaAllah separuh esok hari insya <coughs> Karena kalau sesudah istirahat kemudian makan satu bungkus hmm, perut serasa 5 kilo kalau sudah perut 5 kilo maka mata 5 watt <laughs> ngantuk apalagi kena silirnya kipas angin ditambah lagi nggak mudeng-mudeng tan soyo <laughs> ya 19 ini Babu ma jaa anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwal ghulu fi salihin. Bab penjelasan bahwa sebab kekafiran manusia dan sikap mereka meninggalkan agama mereka adalah sikap melampaui batas terhadap orang-orang saleh. Sudah saya sampaikan bahwasanya di dalam beragama Islam harus menghindari dua penyakit besar. Yang pertama ifrat, yang kedua tafrit. Yang pertama ifrat yaitu hulu, bersikap melampaui batasan syariat. Yang kedua tafrit yaitu <clears throat> menelantarkan, mengurangi dari batasan syariat. Yang benar adalah sesuai dengan batasan syariat. Tidak ditambah-tambah dan tidak dikurang-kurangi. Yang tengah-tengah, benar tengah-tengah maksudnya. Ini. Maka setan tidak peduli apakah akan berhasil menjerumuskan kita dari pintu tafrit atau ifrat. Karena bagi setan pedulinya adalah kita masuk neraka. Dah itu. Enggak peduli mau caranya pakai ifrod atau tafrid. Oleh karena itu setan akan menggoda lewat pintu yang terdekat. Hmm? Kalau tipenya orangnya kemproh, cuek bebek, kemudian apa nggak ngurusan, enggak peka terhadap lingkungan, enggak eh, begitu mengurus masalah agamanya, enggak begitu, maka ini ditarik yang apa? yang tafr yang tafrid suka menelantarkan, suka mengurangi batasan syariat. Dosa besar dianggap kecil, cuekan. Enggak peduli, enggak begitu peduli terhadap uh, keselamatan dia di akhirat. Tapi kalau tipenya adalah tipe keras, tipe disiplin, tipe kencang, eh, ini ditariknya kalau ke tafrid, trader kejauhan. Untuk sampai ke neraka kejauhan. Pakai pintu apa? Pintu eh, hulu, bersikap berlebihan. Ini tipe yang kenceng, tarik sekalian untuk melewati apa? Batasan syariat. Karena itu yang lebih mudah bagi dia, sesuai dengan kecondongannya. Eh, kecondongan hawa nafsunya maksudnya. Eh, yang apa namanya uh, orang yang tipe-tipe yang seperti itu <clears throat> seperti contohnya para teroris, maka ini tipe-tipe masuk dalam lewat pintu hulu bersikap berlebihan. Atau adapun tipe liberal, bebas, nggak ada batasan eh, aturan apa-apa, ini tipe apa? Tipe tafrid. Nah, setan nggak peduli masuk nerakanya, yang penting masuk neraka. Pikiran setan seperti itu. Maksudnya apa yang diinginkan oleh setan. kalau seandainya tidak uh, bisa diungkapkan dengan pikiran. Baik. <coughs> Perhatikan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah bahwa, bahwa sikap terhadap orang-orang saleh ini terbagi menjadi tiga ada yang melampaui batasan syariat ada yang sesuai dengan batasan syariat dan ada yang mengurangi dari batasan syariat. Ya. Sedangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu semangatnya melindungi tauhid masyarakat, begitu semangatnya menutup pintu-pintu atau jalan-jalan menuju kesyirikan. Oleh karena itu <clears throat> beliau melarang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Beliau melarang menjadikan kuburan sebagai tempat perayaan. Beliau melarang menyanjung orang soleh, termasuk menyanjung beliau sendiri secara berlebihan. Beliau melarang menggambar makhluk hidup bernyawa. Beliau e, melarang meniru tradisi orang kafir. Beliau e, ber, e, melarang berlebihan dalam beragama Islam. Ini artinya beliau benar-benar menjaga tauhid masyarakat, menutup segala pintu dan jalan-jalan mengantarkan kepada kesyirikan. Begitu semangatnya dan kasih sayangnya beliau kepada kita. Ingat kaidah besar bahwa setiap Allah memerintahkan sesuatu pastilah memerintahkan sarana-sarana yang mengantarkan kepada sesuatu tersebut. Dan jika Allah melarang dari sesuatu pastilah maksudnya juga melarang dari sarana-sarana yang mengantarkan kepada sesuatu yang terlarang tersebut. Ini empat poin besar di dalam kaidul fiqhiyah yang perlu kita fahami bahwa semua perintah Allah terhadap sesuatu terkait dengan sesuatu itu maksudnya memerintahkan juga sarana-sarana yang mengantarkan kepada sesuatu yang diperintahkan tadi. Demikian pula jika Allah melarang dari sesuatu maksudnya adalah melarang juga apa? Seluruh sarana-sarana yang mengantarkan kepada sesuatu yang terlarang tadi. Maka jika kita tertentu untuk sholat tepat waktu, maka pikirkan sarana-sarana yang bisa mengantarkan kepada sholat tepat waktu. Karena itu juga ikut dicintai oleh Allah Ta'ala. Ketika Allah Ta'ala melarang dari berzina, eh, melarang hambanya dari berzina, saya ulangi, itu berarti hal yang apa? Yang menjadi sarana pun ikut dilarang. <coughs> Maka jauhilah ikhtilat berdua-duaan, dan seterusnya. Berdua-duaan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala yang pertama, "Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum." <coughs> Wahai ahlul kitab, yaitu maksudnya Yahudi dan Nasara. La taghlu fi dinikum. Janganlah kalian ghulu dalam menjalankan agama kalian. Janganlah melampaui batasan Allah. Saya ulangi, janganlah melampaui batasan Allah sehingga sampai hulu terhadap Nabi Isa Al-Masih dan juga demikian eh, seperti hulunya orang Nasara dan juga demikian sampai hulu jangan maksudnya jangan sampai hulu begitu ke <coughs> kepada terhadap Uzair seperti yang dilakukan oleh Yahudi. <coughs> Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang Yahudi dan Nasara untuk melampaui batasan-batasan Allah yang telah Allah tetapkan untuk mereka. Dan jangan sampai mengangkat derajat makhluk di atas kedudukannya sebagai makhluk, sebagai Abdullah. Jangan sampai dirubah dan ditinggikan kedudukannya sebagai ma'bud, sebagai sembahan. <clears throat> Sehingga korelasi ayat ini terhadap inti dari atau judul bab di atas adalah bahwasanya di dalamnya terdapat larangan gulu secara mutlak, mencakup gulu terhadap orang-orang soleh juga. <coughs> Dan seruan yang ada dalam ayat tersebut walaupun kepada ahlul kitab namun hakikatnya umum mencakup seluruh umat. <coughs> Terdapat peringatan dalam ayat ini kepada seluruh umat jangan sampai melakukan apa yang mereka yaitu alkitab lakukan terhadap nabi mereka terhadap orang soleh mereka. Sebagaimana Nasoro bersikap melampaui batas kepada Al-Masih dan Yahudi kepada Uzair. <coughs> Maka dari ayat ini juga Didapatkan kesimpulan diharamkan hulu terhadap orang soleh dan terhadap amal-amal. Hulu terhadap e, eh, ibadah, hulu terkait dengan ibadah. Hulu dalam ibadah begitu maksudnya, dalam amal soleh itu juga haram. Berarti juga terdapat dorongan untuk bersikap etidal, tengah-tengah. Di dalam menjalankan ajaran agama Islam antara ifrad dan tafrid. Di samping juga terdapat peringatan dari terjerumus ke dalam selain kesyirikan juga apa? sarana-sarana yang mengantarkan kepada kesyirikan. Karena hulu terhadap orang-orang eh, hulu terhadap orang-orang saleh itu bisa sampai syirik, bisa masih jalan-jalan menuju kesyirikan. Karena yang terlarang di sini gulu dalam beragama dengan agama Allah, maka ini dan larangan ini mutlak hulu eh, <clears throat> dalam seluruh hal yang sudah ada batasan syariatnya maka termasuk di dalamnya berarti ada peringatan keras terhadap syirik ya, dan juga sebab-sebab serta sarana-sarananya. Karena hulu itu bisa sampai syirik, bisa sampai sarana barusan bar, uh, sebatas sarana kepada kesyirikan, tapi semua kalau itu hulu terlarang dan uh, kalau sudah melampaui batasan <coughs> syariat terjun dalam yang diharamkan maka berdosa. <coughs> Kemudian fis sahihi An bin Abbas uh, agak panjang ini ya insyaallah kita selesaikan besok uh, sudah jam setengah tiga lebih dan tiga hadis berikut ini berikutnya pendek-pendek ini agak panjang dan ada kisahnya sehingga uh, cocoknya ketika sudah habis sarapan pagi <laughs> masih seger Nah, masih 220 volt. Kalau sekarang sudah 3 watt. Ya, baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.